Ada pertanyaan biasanya, kita pernah ngisi di dinas kesehatan mana? Buya, saya kan dokter gigi, gimana Buya hukumnya mencabut gigi di siang hari bulan Ramadan? Memang dari sembilan tadi saya ngomong cabut gigi batal puasa. Ya enggak, tapi kan, eh tapi kan gimana? Gigi, sebentar. Bisa jawab yang lain? Ya hidup. Sederhana. Jabut gigi di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa asalkan giginya jangan ditelan. Sama sudah. Sama kok idahnya sama, jangan pusing. Saya pengen agak riang sedikit supaya ibu ingat betul sebab macam-macam pertanyaan.